Dalam pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang hukum puasa sunnah di hari Jumuah. Baik yang terkandung dalam hadis yang ke-195 ataupun hadis yang ke-196. Hadis yang ke-195 yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma sedangkan hadis yang ke-196 yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Dari dua hadis tersebut kita telah mendapatkan sebuah kesimpulan yang pertama bahwa puasa sunnah yang dilakukan di hari Jumu'ah dengan sendirinya tanpa didahului puasa sunnah sebelumnya atau setelahnya atau tanpa didahului puasa wajib dalam hal ini yang terjadi di bulan suci Ramadan maka puasa yang dilakukan di hari Jum'ah dengan sendirinya itu <clears throat> dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun puasa yang dilakukan di hari Jum'ah, baik ia puasa sunnah ataupun puasa wajib, yang didahului sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, maka yang demikian itu diperbolehkan dalam syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. <clears throat> Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas Hadis yang ke-197 dari kitab Umdatul Ahkam. Al-hadithu sabi' wa tis'un ba'da al-mi'ah. An Abi Ubaid مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت ida ma'a Umar ibn al رضي radiyallahu anhu. <coughs> فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم الحديث السابع والتسعون بعد المئة حديث yang ke-197 عن أبي عبيد مولى بن أزهر dari Abu Ubaid Maula ibni Azhar Wasmuhu dan namanya Sa'ad bin Ubaid dari Abu Ubaid Maula Ibni Azhar. Ibnu Azhar adalah Abdurrahman bin Azhar. Sedangkan yang dimaksud dengan maula di sini adalah mantan budak atau seorang yang dibebaskan oleh Abdurrahman bin Azhar dari perbudakan. Abu Ubaid adalah kunyahnya. Sedangkan namanya adalah Sa'ad bin Ubaid. Abu Ubaid Sa'ad bin Ubaid ini beliau adalah salah seorang dari kalangan tabi'in. Tabi'in mereka adalah murid-murid dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Ubaid, Sa'ad bin Ubaid ini, beliau merupakan salah seorang di antara murid sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dari kalangan tabi'in yang fiqah, yang jujur dan dapat dipercaya. Beliau meninggal dunia di kota Madinah pada tahun 98 Hijriah. Qala Abu Ubaid Sa'ad bin Ubaid rahimahullahu taala berkata, <clears throat> "Syahidtul 'ida ma'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu." Syahidtu aku telah menyaksikan Yang dimaksud menyaksikan di sini tidak sekedar menyaksikan dalam artian melihat. Tetapi lebih dari menyaksikan yakni bermakna hadartu, aku telah hadir. Syahidtul Ida, aku telah menghadiri. Tentunya ketika menghadiri sesuatu maka dia menyaksikan sesuatu tersebut. Al-Ida, salat Id. Salat Id yang dimaksud di sini sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari rahimahullahu taala adalah salat Idul Adha. Salat Idul Adha. Aku telah menghadiri salat Idul Adha ma'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bersama sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Yang dimaksud dengan bersama di sini ma'ai mu'tamman bihi. Sebagai makmum terhadap sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kapan kejadiannya? Kejadiannya adalah ketika sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah menjabat sebagai khalifah setelah khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi jangan sampai ada yang memahami bahwa Abu Ubaid Sa'ad bin Ubaid ini menghadiri sholat Id di samping sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sholat bersamanya. Tidak. Yang dimaksud di sini bahwa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah beliau yang bertindak sebagai imam dan sekaligus sebagai khatib dalam salat Idul Adha tersebut. Sedangkan seorang tabi'in yang mulia ini Abu Ubaid Sa'ad bin Ubaid beliau hadir termasuk di antara hadirin yang menghadiri salat Idul Adha yang dipimpin langsung oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala. Maka beliau berkata. Yang dimaksud beliau di sini adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di mana beliau berkata? Beliau berkata dalam kandungan khutbahnya. Jadi ketika sholat Idul Adha, <clears throat> seusai sholat, <clears throat> kemudian beliau berkhutbah. Nah, di antara salah satu dari ucapan yang didengar oleh Abu Ubaid Sa'ad bin Ubaid dari ucapan khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam khutbahnya tersebut yaitu hadani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima hadani yaumani. Ini ada dua hari. Ada dua hari naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melarang an mihima, Melarang dari perbuatan siam, perbuatan puasa yang dilakukan pada dua hari tersebut. Jadi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di antara kandungan khutbah yang beliau sampaikan adalah beliau memberitahukan tentang salah satu masalah penting terkait dengan dua hari raya <clears throat> yang nanti akan kita ketahui dari keterangan beliau. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk melakukan puasa, melakukan siam pada dua hari tersebut. Kemudian beliau merinci, Yaumu fitrikum min siamikum. Yang pertama adalah hari fitrikum. Hari berbukanya kalian. Min siamikum. Dari siam kalian, dari puasa kalian. Yang dimaksud dengan fitr di sini adalah hari Idul Fitr. Fitr bermakna dua. Jika terkait dengan siam Ramadan, bisa terkait dengan prosesi berbuka puasa yang dilakukan setelah terbenamnya matahari, bisa juga bermakna Idul Fitr yang berarti telah selesai kegiatan puasa Ramadan di bulan tersebut dan sudah memasuki tanggal 1 Syawal. Nah, ucapan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Yaumu fitrikum min siyamikum" maksudnya adalah hari selesainya kalian dari siam Ramadan yang kalian lakukan. Hari apa itu? Yakni tanggal 1 Syawal hari raya yang dikenal dengan Idul Fitr. Idul Fitri. Wal yaumul akharu dan hari yang lain, hari pertama hari Idul Fitr. Tidak boleh dilakukan siam padanya. Wal yaumul akharu dan hari yang lain, hari yang kedua yang tidak boleh itu adalah alladzi ta'kuluna fihi min nusukikum hari yang kalian memakan padanya fihi ai fi dzalikal yaum pada hari tersebut min nusukikum sebahagian dari nusuk kalian. Yang dimaksud dengan nusuk di sini adalah min dzabihatikum dari sembelihan kalian yang kalian sembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa dalam bentuk udhiyah, sembelihan kurban yang dilakukan oleh kaum muslimin yang tidak melakukan ibadah haji yang istilahnya adalah udhiyah bisa juga masuk di sini sembelihan yang dilakukan oleh para jamaah haji yang ada di Mina ketika itu sebagai salah satu rangkaian ibadah haji tamattu ataupun kiran yang diistilahkan dengan al-hadiyu. Dua-duanya merupakan sembelihan yang disebeleh pada tanggal 10 Zulhijjah dan juga ayam mutasyrik hanya saja sembelihan yang dilakukan oleh jamaah haji tersebut diistilahkan dengan al-hadyu, sedangkan yang dilakukan oleh selain mereka disebut dengan al-udhiyah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perkataan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wal yaumul akharu alladhi ta'kuluna fihi min nusukikum." Maka bisa difahami yang dimaksud di sini adalah hari raya Idul Adha hari raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, itulah makna yang dikandung oleh hadis yang ke-197 dari kitab Umdatul Ahkam. Di sini kita mendapati bahwa salah seorang tabi'in yang mulia Abu Ubaid Sa'ad bin Ubaid rahimahullahu taala beliau telah menyampaikan sebuah pengalaman yang beliau alami salat bersama Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa kekhilafahan beliau. Dan ini di satu sisi sebagai syaraf, sebagai kemuliaan. Karena beliau hidup di tengah-tengah sahabat kibar, sahabat senior Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat bagaimana Abu Ubaid Sa'ad bin Ubaid rahimahullahu taala ketika menceritakan pengalamannya tidaklah sekedar menceritakan begitu saja. Akan tetapi yang beliau ceritakan adalah kandungan ilmu yang bisa dijadikan sebagai sandaran bagi generasi berikutnya di dalam mensikapi hari-hari tertentu yang dijalaninya. Beliau ketika hadir bersama sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak hadir begitu saja. Beliau dengarkan apa yang disampaikan oleh khalifah dalam khutbahnya. Beliau cermati dengan sebaik-baiknya dan beliau hafalkan kandungannya untuk kemudian bisa disampaikan kepada generasi berikutnya. Dan ini tentunya salah satu bukti bahwasannya para ulama kita, para pendahulu kita, mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam tolabul ilm. Tidak sekedar hadir di majlis ilmu atau di tempat yang di sana terkandung ilmu dengan begitu saja. Tidak hadir di majlis ilmu, kemudian pulang dalam kondisi tidak mendapatkan apa-apa. Mereka-mereka ketika hadir di majlis ilmu, benar-benar diperhatikan ilmu yang disampaikan. Untuk kemudian diingat-ingat, diterapkan dalam kehidupan mereka, lalu disampaikan kepada generasi berikutnya. Sehingga dari sini kita bisa mengambil faedah ilmiah dari seorang tabi'in yang mulia yang berkaitan dengan hukum berpuasa, hukum siam pada dua hari raya, hari raya Idul Fitr dan hari raya Idul Adha. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwasanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan tentang larangan berpuasa, larangan siam pada dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, bisa jadi di antara kita mengatakan itu kan perkataannya Khalifah Umar bin Khattab. Bukan perkataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita katakan bahwasanya bila kita mencerpati riwayat tersebut, maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak semata-mata mengeluarkan pendapat pribadinya. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan hadzani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. Ada dua hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melakukan siam pada keduanya. Di sini beliau radhiyallahu anhu menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebutkan bahwasannya yang melarang itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam ilmu mustalahil hadis yang seperti ini termasuk dari jenis marfu matannya bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faidah berikutnya yang bisa kita ambil dari riwayat ini dan terkait dengan bab yang sedang kita pelajari yaitu bab siam terkhusus yang berkaitan dengan siam sunnah bahwa dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan siam untuk melakukan puasa pada hari raya Idul Fitr. Para ulama menjelaskan di antara hikmah dari larangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan siam di hari raya Idul Fitri adalah bahwa hari raya Idul Fitri adalah hari yang disyariatkan untuk dipenuhi dengan kesenangan, dipenuhi dengan sukaria, hari yang disyariatkan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan makan, minum, menggunakan pakaian yang bagus dan lain sebagainya. Oleh karena itu dilarang untuk melakukan siam di hari itu. Karena pelaksanaan siam di hari itu menafikan hikmah dari berhari raya yang merupakan hari untuk bersenang-senang. Demikian pula di antara hikmahnya bahwa larangan siam di hari raya Idul Fitri ini sebagai pembeda dari hari sebelumnya yaitu siam Ramadan. Dengan dilarang siam pada hari raya Idul Fitr, maka terbedakanlah antara bulan suci Ramadan yang di dalamnya dipenuhi dengan siam dengan masuknya bulan Syawal, tepatnya tanggal satu Syawal, hari raya Idul Fitr. Adapun larangan siam pada hari raya Idul Adha, maka di antara hikmah yang dijelaskan oleh para ulama adalah bahwa di hari itu kaum muslimin mereka bersenang-senang dengan sembelihan yang mereka sembelih. Ketika dilakukan siam di hari itu, maka menafikan, meniadakan unsur kesenangan atau sukaria di hari tersebut dengan menyantap atau menikmati sembelihan yang telah mereka sembelih itu. Dari sinilah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah semakin jelas bagi kita tentang mulianya syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah syariat yang benar-benar memperhatikan masalihil ibad, memperhatikan segala bentuk kemaslahatan yang terkait dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita memberikan kesungguhan kepada kita untuk semakin kuat, semakin istiqamah di dalam menerapkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.